Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya saya mau bertanya di kampung saya di desa saya bahwa orang perempuan itu tidak boleh memasuki masjid. Akhirnya para ibu-ibu atau orang perempuan itu membuat musolah dan musolah untuk mengadakan sholat pardu ataupun sholat sunnahnya. Di antaranya diadakan sholat idul adha atau idul fitri. Nah ibu-ibu itu bolehkah sholat Idul Adha atau Idul Fitri tidak memakai khutbah Dan apakah boleh ibu seorang ibu sholat Idul Hari Raya itu di rumah sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masalah seorang wanita datang ke masjid, subhanallah. Siapa yang melarang? Memangnya anda punya imam yang melarang wanita datang ke masjid? Hanya yang perlu diperhatikan adalah kalau wanita datang ke masjid hendaknya diperhatikan adab dan tata dengarlah Dengar la tamna'u ima'akum anil masajidi. Hadis sahih, jangan kelarang wanita-wanitamu datang ke masjid. Memang kita menemukan ada masjid yang seolah-olah wanita itu kayak akhirnya di rumah nonton sinetron tuh. Coba dicermati lagi ya Ustadz. Yang sering ajak orang sholat, jangan istrimu ditinggal di rumah. Kalau membuat musola sendiri. Nabi itu sederhana, Nabi itu. Kalau Islam terlalu kasku begitu, nggak bakal bertahan lama itu perempuan ini adalah masalah adab hendaknya dibuat satir supaya tidak berdempetan kayak begini supaya pandangannya saling menjaga sholat di masjid wanita dibuat di belakang ada satirnya aman subhanallah lakukan sholat di masjid dan istri Rasulullah itikaf di masjid bukan sekedar sholat di masjid masjid Nabi SAW. Alaihi hari ini pun orang pergi ke masjid tidak ada masalah tidak tahu itu fatwa dari mana yang mengatakan enggak itu salah fatwa pasti itu salah fatwa fatwa. Nggak ada wanita tidak boleh sholat di masjid. Hanya sebagian tempat, sebagian tempat itu ada memang karena masjidnya kecil sehingga tidak pantas wanita ke tempat itu. Pasti nanti tidak datang, tidak terhormat. Maka jika masjid tersebut menjadikan seorang wanita tidak terhormat, maka jangan pergi ke ke masjid. Tapi ingat, tidak boleh wanita dilarang ke masjid. Nabi yang melarang la tamna'u ima'akum anil masajidi. Hadis sahih. Jangan kau larang wanita-wanitamu untuk pergi ke masjid. Hei orang yang suka nyeru ke masjid. Kalau begitu gedekan masjidnya akan dipisah sekat wanita terhormat. atau ke masjid bisa itikaf di masjid. Adapun sholat hari raya Idul Adha, Idul Fitri di musola sendiri. Sholat hari raya Idul Fitri sunnahnya pakai khutbah. Tapi kalau ada ibu-ibu ketinggalan di rumah karena sama suaminya suruh masak karena nanti tamu pada datang, jangan sampai ketinggalan sholat hari raya Idul Adha, Idul Fitri di rumah sendiri biarpun hanya sendirian di rumah boleh di bus sholat perempuan boleh tanpa khutbah adalah sah sholatnya saja dapat sholat sholatnya ya aduan bagi kaum pria hendaknya ada khutbahnya yang berceramah itu adalah kesunahan di atas kesunahan jadi sholat tak dua rakaat saya senat apa sholat hari raya idul adha idul ya Allahu akbar Allah akbar Allah selesai dapat kesunahannya ibu jangan sampai tidak melakukan sholat hari raya idul adha hari raya idul fitri kalaupun di rumah harus sibuk tapi jangan sampai setelah ini malah nggak nggak mau. Bahkan dihimbau. Wanita-wanita pergi. Bahkan yang head pun dihimbau untuk bisa pergi. Tapi tidak masuk masjid. Tapi meramaikan suasana berlebaran. Alhoyat para wanita haid disuruh keluar. Datang. Agar apa marak ini. Ini loh hari kegembiraan umat Islam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tahu baru masai anaknya dikeluarkan semuanya naudzubillah. Tapi ini hari raya hendaknya dikeluarkan. Hari raya Idul Adha, Idul Fitri, bergembira mereka. Yang hak pun keluar tapi bukan untuk sholat, untuk meramaikan suasana. Baik, ini saja insyaallah. Ibu mulai tadi ngangkat tangan kelihatannya ada yang penting. Sebenarnya sudah ditutup seharusnya. Beri satu nak apa Mungkin sangat penting pertanyaannya. Dan waktu silakan. Mic-nya, mic-nya. Kayak seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Buya saya mau tanya, itu kan uh, lafad amanu itu selalu berdampingan dengan wa amilu solihat. Mohon penjelasannya. Wa amanu selalu berdampingan dengan wa amilu solihat. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak selalu banyak ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hanya memang itu biasanya para ahli tafsir menafsiri seperti itu bahasanya. Orang tidak cukup mengatakan dirinya beriman. Tapi untuk membuktikan keimanan itu harus dibuktikan dengan amal zahirnya. Tidak cukup orang mengatakan, tapi banyak ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ya ayyuhallazina banyak. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Tidak ada. Jadi banyak, tidak selalu. Jadi tidak selalu banyak ayat, tidak selalu. Tapi memang yang namanya iman jika tidak diterjemahkan oleh anggota tubuh. Sehingga ada martabat Islam, iman, ada ihsan Kalau Islam itu secara gamblangnya adalah bagaimana patuhnya seorang dengan agama melalui lahirnya. Bersyahadat, sholat, dan sebagainya. Disebut sebagai Islam. Tapi hakikatnya yang menjadikan dia bernilai adalah iman di dalam hatinya. Kemudian kesinambungan antara amal lohir dengan batin ini yang tidak pernah terputus. Keyakinan sholat itu wajib untuk Allah. Beribadah wajib Allah. Menjadikan dia seolah terus lihat oleh Allah masuk bab tertinggi namanya ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarok. Jadi orang mengatakan diri adalah iman-iman tak tapi gak sholat omong kosong. Dia bohong. Tapi dia sholat-sholat tak kalau ada orang. Dia sembunyi gak sholat munafik. Jadi harus ada makanya namanya eh uh, hadis Jibril tiga tiga marotib itu hendaknya tidak terpisahkan. Pertama orang mengatakan ini adalah Islam, bersyahadat. Berkumpul dengan kaum muslim melakukan sholat. Tapi ada orang sholat dengan Nabi tapi nggak dianggap ini semua. Yaitu munafikin wa idha qawmu illa sholati qawmu kusala. Kalau sholat malas-malasan. Kalau dilihat oleh orang baru sholat. Kalau udah dilihat sudah. Ini yang pertama. Islam. Iman. Islam dengan iman di dalam hati adalah keimanan. Kemudian diterjemahkan oleh anggota tubuh. Sehingga ada amal soleh. Amanu amal soleh kemudian setelah itu. Setelah punya amal soleh, jadi ya, ya yuladanamu idha darabtum. Tidak ada amal soleh. Tapi harus ada amal soleh. Kalau ada orang hanya iman-iman, aku percaya kepada Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan api dan neraka. Kamu sholat enggak? Aku enggak mau sholat. Paham? Berarti enggak percaya. Kalau percaya itu gimana? Percaya itu nggak bisa main-main, nggak bisa dibohongi. Itu loh orang yang percaya. Setiap pagi pergi ke pabrik jam 4 pagi berangkat sampai pulang jam 4 sore. Untuk kerja di pabrik apa itu? Setiap hari. Karena dia percaya sama orang bosman nanti akhir bulan bakal dikasih duit. Yakin percaya. 600 ribu pada hari cuman. Tapi percaya makanya berangkat. Lepas ada percaya kalau Allah bakal menghukum orang yang melakukan tidak melakukan sholat? Kalau dia percaya pasti dia sholat. Lah kok nggak sholat? Ngapain kamu nggak pergi ke kantor? <laughs> Paling nggak dikasih gaji itu. Jadi keimanan itu kalau di dalam hati itu secara otomatis akan membuat perilaku lahir sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Maka dikatakan iman itu naik dan turun. Dan naiknya keimanan itu adalah bisa dilihat ditandai dengan semakin kuatnya ibadah. Berkurang ibadah, turunnya iman sehingga tanda itu tadi iman di dalam hati ya tapi iman di dalam hati mungkin seseorang belum sempat melakukan amal dohir mati selamat tapi kalau sudah kewajiban-kewajiban sholat, puasa dan sebagainya tidak dilakukan mana imanmu Tuhan mana yang kau percaya ini apakah Tuhan yang menurunkan Al-Quran atau Tuhan palsu yang yang lain kalau aku percaya bahwasanya Tuhan Allah menurunkan Al-Quran dan Al-Quran ini dari Allah kalau dari Allah pasti benar dan Al-Quran dibawa oleh Nabi Muhammad SAW beliau adalah punya pengikut punya ulama yang menjelaskan maka aku harus percaya dan bertuah ulama Gak cukup aku mengatakan iman iman aku percaya kepada Allah kalau selalu salat ntar dulu deh yang penting iman Gak ada Gak ada jadi iman yang ada di dalam hati harus diterjemahkan oleh anggota tubuh kita dengan pasrah kepada apa yang kita yakini dan memang begitu Gak bisa tidak keyakinan kalau sudah benar akan menundukkan anggota tubuh Iman itu macam-macam sebabnya. Ibu kenapa sih ke dapur tuh ngambil piring? Gak ada orang lain tahu, tapi ibu yakin perutnya sudah lah. Ya, maka dia jalan, yakin. Pasti itu. Jadi keyakinan itu akan menghantar anggota tubuh kita ini untuk mengikuti keyakinannya. Kalau tidak bohong, contoh. Ini lagi masalah akidah. Ini biasanya harus buat contoh banyak. Ibu lagi berjalan di sebuah tempat, anggap bahaya, ini kayak petualang saja. Wah, akhirnya di tengah perjalanan lagi ada gerimis, atau akhirnya kita mampir di sebuah gua. Ah, lumayan untuk berlindung di bawah gua. gua. Tatanya baru duduk begitu, banyak bangkai, masih banyak darahnya lagi. Bangkai kambing, bangkai ini. Eh, kelihatan macan kecil. Oh, kira-kira gimana kita? Wah, kalau ada macan kecil berarti ada mboknya macan nih, mesti lari dia otomatis karena yakin nih biarpun lalui tanda-tandanya ini lu wong aku yakin dan sebagainya tapi enggak, enggak mengikuti itu dikhawatirkan diragukan keimanannya baik sehingga namanya amal soleh lahir ini adalah menguatkan dan menurunkan iman semakin kurang amal soleh lemah iman semakin kuat amal soleh itu karena kuatnya iman sehingga dikatakan oleh madhab jumhur ulama madhab imam Abu Amma Syafi'i Imam Malik Imam Ahmad al imam yazid wa iman bertambah dan berkurang maknanya apa dengan bertambahnya amal itulah namanya iman tambah Imam Abu Hanifah mengatakan tidak iman sudah pol tidak akan bertambah tidak akan berkurang selesai perbedaan hilaf di antara ulama selesai ya itu kenapa sering memang betul kata ibu sering dikumpulkan agar orang ingat nggak cukup kau mengatakan iman saja bahkan kalau kita lihat ayat tentang orang merubi merugi. Wal asri innal insana lafi khus illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq cukup Bu. Ibu beriman lalu beramal baik untuk diri sendiri gak cukup. Ibu, suami diajak, anak diajak, pembantu dikerudungin. Macam-macam itu. Kok pembantu dikerudungin memangnya emang pembantu tidak kerudungin? Nah, ada kalau di sini insyaallah bantu ini kerudungin semua. Ini maknanya wa amil wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Enggak cukup orang akun iman, kemudian setelah itu amal soleh tapi di kiri kanan dibiarkan enggak atau ini dah kalau membaca dalam dunia dakwah dari bawah jika engkau sudah ingin mengajak orang lain hendaknya engkau memulai dengan amal soleh tapi amal solehmu tidak akan diguna kecuali kau dasar dengan yakin kepada Allah. Ini dari bawah bacanya. Jadi juru dakwah harus memberi contoh yang baik, kemudian dengan keimanan karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.